Rabu umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tapi gak amal ma'ruf gak nahi mungkar diwali amar mungkar nahi ma'ruf ya ini bikin bila yang apa akhir zaman kata nih muncul gak amar ma'ruf nahi mungkar tapi diwali amar mungkar nahi ma'ruf أطاعنا antum كيف أنتم nisaukum wa نساؤكم وفسق wa وتركتم jihadakum. Nabi kita ya yo apa kabeh besok. Lah wis wong wetok-wetok macet gak nurut. Anak-anak elok kabeh padha rusak, gak manut syariat. lansir kabel seleren gak melakoni dakwah Islamiyah berjuang. Ya apa? Sahabat akan ya semua apa bakal kejatuhan. Ayo kulu dzalika ya Rasulullah. nabi bakal kejatuhan nafikan dan kesumpah. Walladzi nafsi biadihi. Demi Allah semua awak akbar min dzalika saya pun lebih eh lebih gede timbang iku dapat kejadian. Apa? Dari Nabi kaifa antum tarak tum al amra bil ma'ruf wa nahya anil munkar. Ya apa sing kabeh disuruh gak dun amar ma'ruf nahi munkar. Sahabat heran. Awal yakulu dari Rasulullah, kenapa bakal kejatuhan ke Rasulullah? Nabi jawab, maaf, maaf, dari minta ke saya itu. Lalu jadi itu bakal terjadi. Ya, Rasulullah ya Rasulullah, kaifa antum Idza ra'aitumul munkaro ma'rufan wal ma'ruf munkaro. Ya apa sira kabeh besok harus delok barang mungkar dianggap ma'ruf, barang ma'ruf dianggap mungkar harus amat awal kun dari Rasulullah Nabi Bakar kebatasan menikah Rasulullah jawab lagi na'am walladhi nafsi biadi dia di min buku oleh kerja sila itu fakfaqat hati aku saja apa kalifa antum ida amal bil munkar wana nahaitum anil ma'ruf ya apa sila kabeh bisa Islam oleh sebab kabeh bisa amar mungkar nahi ma'ruf Ya apa harus pengisian itu ajak-ajak mungkar ya gak mau ya apa. Punapa ingkang dipun jawab ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi iya. jelas. Saran ma'ruf dan kemungkar. Semangkan kan, kan, kan bisa. Yang kudunya rapat dianggap ketinggalan zaman. Elek bisa. Oleh terbuka berkebebas, wah ini dianggap kemajuan. Uang sing nyantri malah diwekno. Uang sing lehan malah diburu. Uang oleh gak seneng menyang wong kafir, wah diwokno, gak toleransi, gak supel, gak apik. Tapi uang oleh seneng yang kafir malah dipu, dipuji sama itu. Dia pun, nah ini, sing malah sama, ya diantaranya wong Islam Justru orang tak ya apa kalau sebut Islam ajak-ajak mungkar nahi makhluk Nah, kita. Gitu. Terus kita kita meniru. Maka kita kaum muslimin kudu nyekel ayat Allah Subhanahu cek tetap dari ummah khairiyah yaitu takmuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah maka wonten pundi kemawon kita nyekel Al-Qur'an nyekel hadis nyekel tuntunan syariat atau qadim bopp Allah jàng kan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi rancak temene ikhlas dalanku sing lurus manusia sulkat dalan iku aja malah sing dalan macam-macam engko sira benteng jalan engko sira nyasar sing dalan iku apa dari Allah ngene kok as mustaqim Engkang pun disangkan pentingnya menikah saben dina kaping pitulas paling jang kita jika jaluk selain Allah Subhanahu wa taala sudah tepat atas apa sebut asyiratul mustaqim. Kita akan berdino. Malam dak ping 17. Napa? Kita salat. Dalam salat kita ngadeg. Eh dalam kita ngadeg kita maca Fatihah. Jelene Fatihah wonten dua. Eh dinas siratul mustaqim. Ya Allah, sampai paling hidayat, sampai degakan, sampai kita yang kita ingat asyiratul mustaqim. Siratul lazina an'amta alaihim meresmikan sampai yang akan jatuh di antara mereka. Sehingga Nabi, Siddiqi, Syuhada, Wasalihin. Ghairil maghdubi alaihi Mabari sanes mergimut yang Di dibendu lan sanes mergimut yang kang nyasar. Sehingga al maghdub alaihi Nabi jasa al maghdub alaihi al yahud Mung Yahudi sak golongane adzalun wong wong Nasara sak golongan. Nah, panjenengan niku golongan kufar, musyrikin, amal tapi amal syirik, amal kufur, amal mungkar, amal syirik lagi ojo sampai kena pengaruh mau Moko niku nemen kengguni, Teman salah lan nemen cilakani, nek ana Islam lanang itu selalu melok jalani wong melok Islam. Padahal Allah Subhanahu wa la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Hei wong Islam, ojo sira kebimbang, teman aja kebimbang gerak-gerak kafir ini, Nah, maka itu para Kanjeng menikah saya ketah kita jadi keutuhan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam khairiyah kawan ciri khas amal ma'ruf ilmu munkar tetap iman dan Allah SWT supaya kita sakit menikah saya ketah kita giat mengaji ilmu Ketah kita giat mengamalkan ilmu lan ketika kita giat gerak tulakan ilmu ngajak-ngajak simpen kemauan supaya giat ngaji ilmu, ngamalkan ilmu, tumur-tumur digetok melakukan ilmu, cekih eh, podo selamat ing dunia lan akhir. Apa? Gak ono dalam selamat. Kejaba manum real asyaratul mustaqim. Kalau dalam selamat kejaba agama Islam. Bagaimana dalam selamat kejaba manut syariat Allah Subhanahu wa taala.